Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. seri ke-717 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Putri Tunggal Dewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Ogan sebagai Rapanya, Chris Uspon sebagai Rakuti, Jujum sebagai Pangpung, Siswanto sebagai Linggawasa, Hari Akik sebagai Pekel Gajah Mada, Lias sebagai Mapanji Elam, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. bagian barat kota raja. Serbuan mendadak dan tak terduga itu membuat para pemberontak lari lintang bukan. Tubuh-tubuh prajurit pemberontak bergelimpangan tak tentu arah. Mereka terkapar mengenaskan. Barisan pendekar bunga putih memang tak bisa dibuat main-main. Ayo, dan putri Raja Dewi memimpin pertempuran. Askar bunga putih yang dipimpinnya bertarung dengan semangat juang yang tinggi. Pasukan pemberontak tak berdaya. Perlawanan mereka tak berarti sama sekali. Serbuan mendadak dan tiba-tiba itu mengagetkan mereka. sampingnya, Paman. Baik, Nin. Jangan lengah, Paman. Perhatikan terus Ayu Amira. Aku khawatir dia diserang dari belakang. Cepatlah, bertarung di dekatnya. Lindungilah dia, Paman. Baik, Nin Mayura. sekeliling lingkungan istana telah terjadi pertempuran. Pihak pasukan pemberontak sudah banyak yang tewas. Sementara di pihak pasukan perlawanan yang dipimpin Bekel Gajah Mada justru semakin kuat dan sulit tertandingi. Para prajurit yang diam-diam masih setia terhadap Gusti Prabu Jaya Negara ini terang-terangan berpihak pada Gajah Mada dan memerangi teman-temannya sendiri yang menyatakan setia kepada Rakuti. Senopati! Pertempuran telah merambat ke alun-alun. Banyak korban jatuh dari pihak kita. Pasukan perlawanan terlalu kuat Rakuti. Para prajurit kita banyak yang berbalik melawan kita dan memihak lawan. Jahanam Gajah Mada itu harus kubinasakan. Tentu orang itu yang menggerakkan perlawanan ini. Benar Rakuti. Pimpinan perlawanan adalah Gajah Mada dan berniat menggulingkan kekuasaanmu. Cih. Tidak semudah itu merampas kekuasaan dari tangan Rakuti. Lalu bagaimana Rakuti? Apakah kita akan diam saja dan bertahan di dalam istana ini? Ah, aku bukan seorang pengecut. Rakuti Raja Majapahit. Dia harus mempertahankan apa yang telah direbutnya. Tombak Padmayoni ini akan merobek-robek perut siapa saja yang mencoba mendongkel kekuasaan Rakuti. Ampun, Linggawasa, ya Raguti. Kita keluar dari sini dan binasakan siapa saja yang mencoba menggulingkan kekuasaanku. Baik, Baik Raguti. Prapangsa. Ya, Raguti. Ikut aku. Kita halau mereka dari lingkungan istana ini. Baik, Raguti. Rapangsa dan Pangkung serta Linggawasa segera lari keluar dari istana menghalau pasukan perlawanan pimpinan Bekel Gajah Mada. Sebentar kemudian mereka telah sampai di tepi alun-alun. Pertempuran semakin marak dan tak terkendali. Tubuh-tubuh prajurit Rakuti Putih terkapar bermandikan darah. Yang masih hidup mencoba melarikan diri. Rakuti terkesiap. Dia kesal melihat keadaan itu. Kurang ajar. Mengapa prajurit-prajuritku malah melarikan diri kocar kacir seperti itu? Prajurit tidak punya nyali. Lebih baik kalian mati di tanganku daripada kalian melarikan diri seperti itu. Aji segera geli menghantam prajurit-prajuritnya sendiri yang mencoba melarikan diri. Prajurit-prajurit yang lain semakin mengkeret. Mereka terpaksa bertempur, walaupun nyali mereka sudah di ujung rambut. Ayo lawan mereka! Jangan jadi pengecut! Siapa saja yang lari akan aku binasakan! Aku dan Rapangsa segera menyeruak ke tengah pertempuran. Begitu pula Pangkung dan Linggawasa. Keempatnya bertempur membabi buta. Rapanyak senang melihat Rakuti terjun langsung ke arena pertarungan. Semangatnya semakin meluap-luap. Demikian pula prajurit-prajurit yang lain. Mereka kini bertempur dengan semangat dua kali lipat. Ayo prajurit-prajuritku, kalau mereka dari alun-alun ini, bunuh mereka lawan malang putung rawe-rawe rantas. Yeah! saja Rabanyak dan bangsa yang bertarung membabi buta, tetapi Pangkung dan Linggawasa pun bertarung bagaikan elang menyambar-nyambar mangsa. Keduanya membabatkan senjata andalannya ke kiri dan kanan. Aku akan bertempur di belakang mencari sasaran. Serentak tubuh-tubuh prajurit perlawanan pimpinan bekal Gajah Mada ewas terkapar bermandikan darah. Roh putih menyeringai puas. Begitu seterusnya, ia babatkan ombak Patmayoni itu ke sana kemari. bencana. Bagus, bagus. Jadi pusat pertempuran tinggal di alun-alun ini. Ah, aku kira begitu, Adimana. Semua sudah kita kuasai, termasuk prajurit pemberontak yang menyerah kemudian menyatakan kesetiaannya terhadap Prabu Jayanegara. Apakah mereka langsung membantu kita dalam peperangan ini? Iya, mereka tidak segan-segan menanggalkan pakaian keprajuritannya yang lama lalu langsung bertempur di pihak kita. Suatu tindakan yang terpuji. Lalu bagaimana dengan tuan Amon? Ah, aku kira sebentar pun dia akan sampai di alun-alun ini. Oh, Adimada, ya. Apakah banyak yang bertempur membabi buta itu? Iya, dia bertempur sudah tidak mengenal taktik lagi. Aku kira dengan mudah bisa kita kalahkan. Ah, baiklah. Di mana? Biar aku yang menghadapinya. Bagus, Tuan Mapanji Lau. Karena aku masih akan mencari Rakuti. Hmm. Hit. kau sekarang, Rabanyak. Hit. Hit. Hati-hatilah, Tuan Mapanji Lau. Panji Elam melompat menerjang ke tengah pertempuran. Dia langsung menuju tempat di mana banyak tengah mengamuk tidak karuan. Serta merta, Panji Elam menangkis sabetan banyak yang pada waktu itu nyaris melukai leher seorang prajurit perlawanan. Kau rupanya, ya, aku, kau terkejut bukan? Dasar pengkhianat, tetap saja pengkhianat. Ya. Siapapun akan jadi pengkhianat, setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri. Tapi dalam hal tertentu, dan di saat-saat tertentu pula, seseorang akan dan harus jujur terhadap dirinya sendiri. Dan sekaranglah saatnya aku bisa jujur terhadap diriku sendiri bahwa kekuasaan Rakuti adalah kekuasaan yang kotor, kekuasaan tidak sah oleh sebab itulah, aku himpun prajurit-prajuritku untuk memerangi kekuasaan tidak sah itu. Cih, wah, haruslah pada waktu pembersihan itu aku membunuhmu. Nah, tapi kenapa? Kenapa kau tidak mau membunuh aku, ha? Kau menyesal? Sekaranglah aku akan membunuhmu. Aku siap mati untuk kembalinya tata Gusti Prabu Jaya Negara. Tapi kau, Apakah matimu tidak sia-sia hanya untuk membela pengkhianat negara bernama Rakuti? Tutup mulutmu! Rupanya, pertarungan antara keduanya nampak imbang dan seru. Masing-masing mengeluarkan kemampuan olah kanuragannya. Sabetan pedang Ra banyak cepat dan sulit ditangkis. Andai pun Mapanji Alam mampu menangkisnya, namun serta merta tangannya bergetar kesemutan. Ra banyak nampaknya memang ingin membunuh Mapanji Alam secepatnya. Kita tinggalkan pertempuran di lingkungan Istana Majapahit. Kini kita ikuti pertempuran di pinggiran kota Raja bagian barat. Pasukan pemberontak di garis pertahanan ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Laskar Bunga Putih telah memporak-porandakannya tanpa ampun. berlari ke arah timur iya. ya? Iya, Dinda. Dia tentu merasa bahwa bagian timurlah yang belum terjamah pertempuran dan dianggapnya aman untuk lari. Tetapi pada saat itu, kita akan mencegatnya dari arah yang berlawanan. dan pasukannya terjepit. Di pusat kota raja diserang oleh Gajah Mada dan beberapa pejabat atau penggawa yang masih setia kepada Jaya Negara. Sedang di daerah pinggiran, Laskar Pendekar Bunga Putih telah memporak-porandakan pertahanan kaum pemberontak. Nah, mungkinkah Rakuti mampu meloloskan diri dari sergapan bekel Gajah Mada? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.